Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Al-Intikhabat wa Ahkamuha fi Fiqh al-Islami karya Fahad Al-Ajlan hafizallahu taala. Kita uh, sedang berada di pembahasan pokok atau inti bahasan tentang hukum inti khobat. Ada dua pendapat. Kita sedang membahas alasan pendapat yang membolehkannya. Alasan yang ketiga ada di halaman 61. Syariat jaat Ya, mengajarkan biktibari ridho nasi untuk mempertimbangkan ridho manusia dalam bayat. Oleh karena itu ada bayat ammah. Dan syariat tidaklah menentukan metode dan cara yang dengannya diketahui ridho manusia. Dan intikhobat atau pemilu adalah min ilmu mu'asirah metode kontemporer yang min khilaliha melaluinya diketahuilah ridho manusia ditambah tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak dijumpai dalil yang membatasi metode mengetahui ridho manusia dengan sarana-sarana tertentu. Waqad nukisha hada alasan ini bisa disanggah sebagai berikut yaitu intikhobat atau pemilu tidaklah mengungkapkan ridho manusia pada hakikinya namun cuma mengungkapkan ridho orang yang ikut pemilu saja namun sanggahan ini mungkin dijawab sebagai berikut bahasanya ya iktibar mempertimbangkan ridho semua manusia satu hal yang mustahil maka cukup terwujud ridho jumhur mayoritas manusia atau mayoritas mereka dan eh, golputnya sebagian orang antukul intikobat untuk ikut dalam nyoblos pemilu tidaklah mencela Fikaunil ikhtiar bahasanya pilihan lewat pemilu itu mengungkapkan ridho manusia li anal aksarin karena mayoritas telah ikut berperan serta hatta sampai-sampai orang yang mau tidak ikut nyoblos maka ketidak faada musyarakatihi maka dia tidak mau berperan serta itu yang li asbabin karena sejumlah sebab min ahammiha di antara yang paling penting kenapa orang golput adalah adamu mubalatihi biman yakunu ar-rais karena dia tidak peduli siapa yang nanti terpilih jadi presiden dia tidak peduli siapa yang mau terpilih jadi presiden. Nah, orang yang karena itu dia golput. Maka di sini dikatakan fawa fil haqiqati radin bin natijati wa illam yusyarik fiha. Maka dia pada hakikatnya rela dengan hasil pemilu meskipun dia tidak ikut nyoblos dalam kegiatan pemilu. Karena dia punya prinsip saya tidak peduli siapa yang jadi presidennya. Alasan yang keempat bagi pendapat yang membolehkan pemilu bahasanya umat atau rakyat adalah pemilik hak dalam pemilihan al-hakim, pemilihan penguasa. Wa idza kana kadzalik jika memang demikian dia punya hak maka boleh bagi umat yaitu rakyat untuk tumaris dalika melakukan hal itu pemilihan presiden baik langsung ataupun melalui wakil yang menjadi ahlul hali wal akhdi alasan yang kelima cara pengangkatan khalifah adalah perkara istihadiyah tidak terdapat dalil yang membatasi pengangkatan kepala negara dengan cara tertentu karena cara tersebut berbeda dengan perbedaan zaman dan tempat maka boleh semua cara asalkan tidak menyelisihi nasyar'i kaum muslimin telah berselisih di hari Sakifah Bani Sa'idah dan mereka tidak menyebutkan satu metode tertentu tidak pula cara tertentu bisa sampai ilal hukmi kepada kekuasaan padahal terdapat hajat untuk itu <clears throat> maka ini menunjukkan bahasa cara untuk sampai kepada kekuasaan adalah cara yang istihadi la yustarat laha <clears throat> tidak disyaratkan oleh nasyari tertentu Dalil <clears throat> kalau itu istihadi adalah perbedaan cara pengangkatan masing-masing khalifah dari empat khulafa Rasyidin pengangkatan Abu Bakrin radhiallahu anhu tamat terwujud bitoriqatin dengan metode tidak seperti metode pengangkatan Umar Waktu lafat anhuma dan berbeda metode pengangkatan Abu Bakar dan Umar dengan pengangkatan Utsman dan Ali Nadara menimbang perbedaan keadaan dan masa maka itu menunjukkan ala anna turqa bahasanya cara terpilihnya kepala negara itu satu hal yang bersifat istihadi dan ini adalah di antara kemudahan Islam dan kelapangan Islam membiarkan cara yang mengantarkan ilal imamah untuk jadi kepala negara tanpa dibatasi supaya kaum muslimin memilih cara yang paling manfaat dan cara yang paling utama yang cocok bagi mereka sesuai dengan zaman dan tempat. Ini alasan Eh, yang kelima. Kemudian alasan yang keenam bahasanya pemilu adalah metode modern. tamakan memungkinkan dengan metode ini mengetahui pendapat manusia dengan adil dan objektif. Wal mukhalifuna li tariqah dan orang yang tidak setuju dengan metode pemilu tidak yujidu, tidak mendapatkan alternatif yang benar yang bisa menjamin diketahuinya ahlul halil wa aqdi fakaifa maka bagaimanakah yatimu terwujud pengetahuan tentang alul halil wal aqdi dan penentuan mereka fi dalam naungan zaman ini jika tanpa pemilu wa kaifa dan bagaimanakah yumkin mungkin doman jaminan perpindahan kekuasaan dan mencegah sistem politik <clears throat> jangan sampai melakukan kezaliman wal istibdad dan otoriter min ghairi intikhab intikhabin tanpa menggunakan sistem pemilu itu alasannya kemudian <clears throat> wa yumkin munaqashatu hadad dalil maka alasan ini bisa disanggah min wajahain dengan dua sanggahan. Yang pertama tidak dijumpainya metode tertentu untuk mencegah kezaliman menjadikan permasalahan ini termasuk dalam hukum darurat dan kaidah mengatakan kondisi darurat membolehkan hal yang haram sedangkan pembahasan kita adalah fil hukmil asli membahas tentang hukum asal dari pemilu itu sendiri bukan hukum tarik, bukan hukum yang bersifat eh, gawat karena atau darurat. Eh, alasan yang kedua eh, kita tidak menerima kalau orang yang anti pemilu tidak memiliki alternatif pengganti intikhobat pemilu bahkan badail al-matruhah eh, alternatif yang ditawarkan kasih roton banyak dan tidak adanya alternatif tersebut dalam dataran realita bukan berarti kalau itu tidak ada Fakot ada ba'duhum maka sebagian yang uh, anti pemilu umum pemilihan umum membatasi pemilu modern atau kontemporer bi antakuna ala mustawiyat mutadarijah hendaknya menggunakan level yang berting, bertahap tidaklah kemudian masyarakat berperan serta fi a'la darajat langsung di level pemilu yang paling tinggi untuk memilih presiden secara langsung Li li'adami kudratihim alaiha karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu bal yusyarikuna fi aqalliha namun enggaklah hendaklah eh, rakyat jelata itu e, ikut pemilu di derajat yang paling rendah wa man yusyarihuhum annasu kemudian yang dipilih yang dicalonkan oleh rakyat itulah yang kemudian ikut dalam al-a'la pemilihan yang lebih tinggi maka ada yang mengusulkan supaya lebih eh, lebih islami atau lebih sesuai dengan Islam yakhtar an-nasu fil qaryah maka orang itu memilih di kampung atau muhafadzah atau provinsi man yaronau munasiba orang yang di, mereka nilai cocok untuk yumathilahu mewakili mereka dan umumnya mereka mengenal orang yang terbaik di kampungnya atau di kabupatennya dan yang paling adil atau yang paling bagus kemudian mereka mereka al-murasyahin orang-orang yang terpilih ini kemudian memilih Majelis yang lebih tinggi darinya orang yang mampu untuk membedakan manakah yang al-afdal yang terbaik fihi di majelis tersebut dan demikian seterusnya ini metode yang fahadi tarikatun maka itu di antara metode alternatif atau bitarko dengan cara masyarakat memilih majelis baladiah karena mereka mengenal adatan biasanya orang yang layak duduk di majelis baladiyah dan orang yang mereka pilih di majelis baladiyah yang takhibuna memilih majelis yang lebih tinggi dan seterusnya sampai kemudian sampai pada intikhab pemilihan arais al-am ini kepala negara kemudian alasan yang ketujuh bahasanya Allah menyanjung orang-orang yang beriman bahasanya mereka adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar surat Ali Imran ayat 110 dan Allah perintahkan hal itu sebagaimana firman Allah taala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Wala yumkin dan tidaklah mungkin bagi umat dengan semua individunya untuk melaksanakan kewajiban ini. Demikian juga fardu kifayah yang lain. Bahkan buddha tidak boleh tidak harus mengambil ye, mengambil prinsip atau kil perwakilan wania badan perwakilan maka masyarakat yakumu bitaukil mewakilkan kepada orang yang bisa melaksanakan kewajiban ini niabatan anhum sebagai pengganti peran masyarakat dan inilah yang diajarkan oleh al-intikhabat pemilu modern Faya maka dalam pemilu ada istinabatun minan nasi masyarakat mengangkat wakil man yakumu bi wajibat yang wakil tersebut akan melaksanakan sejumlah kewajiban fardu kifayah. Namun pendalian ini mungkin disanggah sebagai berikut. Adanya sebagian umat supaya menegakkan kewajiban fardu kifayah satu hal yang tidak diperselisihkan. Adapun memilih orang yang mau melakukan fardu kifayah melalui pemilu, nah inilah yang mahalun niza' jadi perkara yang diperselisihkan ada e, eh, kaidah dalam berdalil la al istidlalu bi mahalin niza tidak boleh berdalil mendalili perkara yang diperselisihkan dengan hal yang diperselisihkan maka mendalil perkara yang diperselisihkan dengan hal yang disepakati Fala Salam anal qiyama bihadal hadzal kifai maka tidaklah diterima bahasanya melaksanakan fardu kifayah ini layak kuno tidaklah mungkin terwujud kecuali hanya dengan cara pemilu. Kemudian alasan pendapat yang kedua yang melarang dan tidak setuju dengan pemilu dari asalnya. Yang pertama intikobat pemilu lam ya'ti dalilun. Satu hal yang tidak ada dalilnya. Umat Islam tidak mengenalnya. Walau kana fiha khairan lamma tarakaha sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu baik tentu para sahabat tidak akan meninggalkannya. Namun dalil ini disanggah min wujuhin dari sejumlah sisi. Yang pertama hukum asal dalam muamalah dan perkara duniawi adalah halal dan mubah. Iya. Siapa yang melarang itulah ya yalzamu ad-dalil. Wajib baginya mendatangkan dalil untuk mengharamkannya. Wa ilam yajid jika dia tidak mendapatkannya fahad dalilun. Maka ini dalil bahasanya perbuatan itu adalah mubah. Sanggahan yang kedua para sahabat mereka tidaklah memiliki hajat untuk menerapkan metode ini karena ahlul hali wal akdi kanu ma'rufin telah diketahui dan telah terlihat tanpa ada pemilihan falam yakum falam yakun samata maka di sana tidak ada dain faktor pendorong untuk melakukan metode ini wala tufiduhum dan metode ini tidak manfaat bagi mereka para sahabat sedikit pun lain halnya dengan masa kita di mana kebutuhan dai atau mendorong untuk mengetahui orang yang layak duduk di uh, eh, majelis ahlul halil wal aqdi yang ini dipilih melalui sarana al-intikhab pemilu. Alasan yang kedua atau sangkan yang kedua mengetahui pendapat semua orang la yumkin tidaklah mungkin bisa kita dapatkan di zaman ini. Fatarkum lil amal bihi qad yakunu raji'an. Maka para sahabat meninggalkan beramal dengan pemilu boleh jadi raji'an berkaitan dengan tidak mungkinnya hal tersebut. Waqat amkana tatbiquhu dan telah memungkinkan itu diterapkan di zaman ini litawafur karena lengkapnya sarana-sarana itisal komunikasi itu tiga uh, tiga tiga sanggahannya uh, maka di sini catatan atau pelajaran yang bisa kita ambil e, tidak semua orang yang menggunakan kaidah laukan khairan itu itu tepat penerapannya. Di kaidah laukan khairan la sabakuna ilai itu tidaklah tepat manakala ditujukan untuk perkara al-muamalat wasu'un dunyawiyah. Itu adalah tepat kalau itu perkara ritual ibadat. Tapi kalau itu babnya adalah bab muamalat dan su'un duniawiyah ya, maka penggunaan kaidah laukana khairan la sabakuna ilaihi satu hal yang tidak tepat karena hukum asalnya adalah halal. Kemudian alasan yang anti pemilu eh, alasan yang dalil yang kedua adalah dampak negatif yang melekat pada pemilu berupa at-ta'assub al-madhmum. Ini ada fanatik yang tercela, fanatik kepada kabilah, fanatik kepada partai, fanatik kepada kelompok. Kemudian yang kedua ada dampak negatif berupa jual beli suara. Kemudian ini antusias para calon untuk mengambil e, ridha para pemilih dengan menghalalkan segala cara melakukan bid'ah dan sebagainya yang penting pemilu e, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyerempet kekafiran sebagiannya e, demikian juga memecah belah barisan kaum muslimin kemudian itharah menimbulkan aniza sengketa dan perselisihan tahasubat dan pengkotaan di antara mereka Demikian juga di antara dampak negatif pemilu yang pasti dijumpai dalam setiap pemilu mayakok minat taswir. Ini ada kecurangan taswir dengan pemalsuan, pemalsuan KTP dan sebagainya. Eh? Watadlis penipuan, dan pembelanjaan harta tidak dalam penyalurannya yang syar'i. Buang-buang waktu dan menyanyiakan nyiakan jerih payah. E, namun alasan ini disanggah dengan tiga sanggahan. Yang pertama, seharusnya pemilu dalam naungan negara Islam tidaklah keadaannya sebagaimana pemilu dalam masyarakat barat. Fal intikhab al-jais maka pemilu yang diperbolehkan adalah pemilu yang dibangun di atas asa takwa dan merasa diawasi oleh Allah mencari manakah yang kapabel calon yang kapabel dan yang paling layak wa istis'ar azamati ma yakum bi an dan daknya an pemilih itu ada pada dirinya perasaan betapa pentingnya apa yang dia lakukan wal ibtiad dan menjauhi segala sesuatu yang mengarah pada sisi-sisi negatif di atas. Sanggahan yang kedua, tidak ada hubungan yang lekat hubungan yang erat antara pemilu dengan sejumlah dampak negatif yang telah disebutkan. Fa'akthar hadil mafasid Maka mayoritas dampak negatif di atas tidaklah berkaitan dengan zat pemilu Namun tarji berkaitan dengan zuruf, sikon, awamil faktor-faktor ukhra yang lain Yang merupakan faktor kharijah faktor eksternal di luar pemilu di ayah intikhabiyah kampanye kemudian tidak adanya nilai dan prinsip-prinsip syar'i tentang sangat pentingnya al-wilayah sangat pentingnya masalah di siapa yang menjadi penguasa kalau orang menyadari hal ini maka dia tidak akan mudah suaranya dibeli. Ini ketika seorang itu menyadari takzimil wilayah, ini adalah masalah gawat, ini adalah masalah besar. Wadami tolabiha, demikian juga tercelanya orang yang mencari kekuasaan, haramnya bohong dan penipu dan hal-hal yang lain. Alat tadkhul ala intikhabat yang itu masuk pada pemilu minal mumarosat asiasia karena perilaku politik yang keliru yang tersebar di negara demokrasi. Sanggahan yang ketiga, adanya dampak negatif pada perbuatan tidaklah menyebabkan secara langsung haramnya. Hatta takuna sampai dampak negatif tersebut lebih banyak daripada maslahat yang diharapkan. Fakhukmu ala intikhabat maka hukum eh, hukum untuk pemilu wajib dengan melakukan mukoronah, melakukan perbandingan komparasi antara maslahat, masalah dan mafasid. Wali sudah tidaklah sah mencukupkan diri dalam pembahasan hukum dengan pemaparan al-mafasid saja. Alasan yang ketiga dari orang yang anti pemilu adalah pemilu itu berdiri di atas prinsip al aqsariyah Yang menang adalah yang paling banyak. Dan ini adalah prinsip yang tercela dalam syariat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wa intuti aksar man fil ardi. Jika engkau mentaati mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Demikian juga firman Allah Subhanahu dan tidaklah dan tidaklah kami jumpai mayoritas mereka adalah orang yang memenuhi perjanjian. Sungguh kami jumpai mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Sedangkan syariat Islam tidak ada dalam syariat Islam tolak ukur berdasarkan mayoritas ataukah minoritas. Bal al-masail namun permasalahan boleh jadi hak yang wajib diterima meskipun datang dari satu orang ataukah batal yang wajib ditolak meskipun datang dari mayoritas manusia. <clears throat> Namun mungkin alasan ini disanggah dengan dua sanggahan. Yang pertama, Satu permasalahan yang idza dhahara jika telah jelas bahasanya dia hak ataukah batil, maka betul tidak boleh melakukan pemilu di dalamnya. Wa inama takunu al-intikhabat adapun di pemilu hanya dilakukan dalam masalah-masalah yang mubah. Alati yajuzu al-akhdhu bi ayyi wahidin minha yang boleh mengambil dari satu pun dari hal yang mubah tersebut. Au fil wilayat alat iya juzu atau dalam kekuasaan yang dibolehkan tawali menjabat ayin semua dari orang-orang yang mencalonkan diri. Maka e, pemilu tetap bermasalah dengan alasan di atas itu misalnya kalau pemilunya membahas tentang masalah apa hukum khamar, apa hukum zina. Eh, kemudian diadakan referendum untuk itu. Nah, maka itu betul. Tapi kalau uh, masalahnya bukan masalah itu, ya kata ini sanggahannya, kalau masalahnya bukan masalah itu, namun masalah mubah, ya ini satu daerah mau kemudian tetap bergabung dengan negeri tersebut ataukah tidak, nah, ini maka referendum atau pemilihan maka itu satu hal yang boleh atau semua orang punya hak yang sama ini semuanya punya hak yang sama misalnya dia adalah dua-duanya muslim semuanya sama dan berat untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara maka pemilih pemilu dalam masalah ini bukalah antara hak dan batil bukalah antara hak dan batil sehingga ini bukan Eh, tolak ukur mayoritas yang terlarang dalam Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, tidak mengambil pendapat mayoritas layaknya bukan berarti menolak pendapat mayoritas secara mutlak. Seandainya kita menerima bahasanya mengambil pendapat mayoritas bukanlah satu kewajiban dan bahasanya dia adalah satu prinsip yang menyelisih syariat Islam. Namun ila akan tetapi anak ahli ini layaknya tidak berarti haramnya mengambil pendapat mayoritas secara mutlak. Tidak pula berarti semua perkara yang diambil berdasarkan pendapat mayoritas itu hukumnya haram. Berdasarkan uh, alasan ini maka tidak ada dampak dan pengaruh penyebutan alasan ini untuk mengharamkan pemilu. Sama saja apakah, eh, apakah dikatakan bahasanya syariat itu mendukung prinsip mengambil pendapat mayoritas ataukah menolaknya. Fal asar maka tidak ada dampak perselisihan ini untuk berdampak melarangnya pemilu. Kenapa? Karena tadi. Ini, ini karena syariat tidak mengambil pendapat mayoritas bukan berarti menolak. Ketika mengambil pendapat mayoritas itu bukanlah satu keharusan dalam syariat, namun itu bukan berarti haramnya mengambil pendapat mayoritas secara mutlak. Bahkan syariat mengakui pendapat dan Eh, pendapat mayoritas itu dipertimbangkan. Oleh karena itu kita hati-hati menyelisihi pendapat jumhur ulama dan kita hati-hati wajib hati-hati ketika mengambil pilihan pendapat yang menyelisih pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Maka semata-mata mayoritas nanti perlu dilihat mayoritas orang yang berilmu, mayoritas pendapat yang uh, ya, pendapat yang beralasan ataukah tidak. <clears throat> Kemudian alasan yang keempat Alasan keempat bagi orang yang anti pemilu adalah pemilu modern tidak memperhatikan syariat yang wajib dipenuhi pada morosyah, pada calon di mana atarsyih pencalonan itu boleh bagi setiap orang meskipun tidak terkumpul padanya syarat untuk bisa menjadi pejabat maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan tidak lengkapnya syarat laisa lazimal intikhobat bukanlah satu hal yang mesti terjadi pada setiap pemilu karena mungkin terdapat pemilu ma istirahat dan di sana ada persyaratan lengkapnya syarat untuk menjadi pejabat dari tinjauan fikih Islam fikuli murasyahin pada semua calon alasan yang kelima dalam pemilu modern itu menerima persaksian manusia dan mengambil pendapat mereka tanpa membedakan keadaan mereka tanpa mengetahui mahum alaih keadaan dari para pemilih itu ataukah apakah dia orang yang adalah orang yang bertakwa, orang yang baik agamanya ataupun tidak. Maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan dua sanggahan. Yang pertama, kita tidak menerima bahwasanya pemilihan itu hukumnya seperti persaksian. Sehingga kita katakan wajibnya eh, ma'rifah kuli wahidin dan nakhibin semua pemilu semua pemilih wajib mengetahui orang yang dia calonkan. Alasan atau sangkan yang kedua mungkin saja kita syaratkan al adalah baiknya orang dalam setiap pemilik wa yatajawaz fi mafhumil adalah fihi dan eh, wa yatajawaz dan ada kelonggaran dalam konsep atau pengertian orang yang baik fihi dalam masalah ini menimbang keadaan hadal intikhab keadaan di pemilihan ini maka definisi orang baik bisa dibuat longgar, tidak dalam keadaan misalnya di penjara, tidak kemudian e, sedang dalam proses pengadilan dan sebagainya. Khasatan terutama bahasanya dampak dari pemilihan tidaklah sebagaimana dampak dari persaksian. Karena dampak seorang nakhib, seorang pemilih, do'ilun jiddan, itu kecil sekali jika dibandingkan dengan umum an-nakhibin umumnya para pemilih oleh karena itu ini adalah faktor yang yastad'i mendorong adanya kelonggaran dalam pengertian orang yang baik yang boleh memilih Kemudian uh, alasan atau alasan yang keenam bagi orang yang anti pemilu adalah pemilu dibangun di atas prinsip kesetaraan antara suara orang yang berakal dan berilmu, orang yang al-khabir, orang yang uh, orang yang ahli dengan orang yang bodoh dan orang yang rusak. Semua orang itu sawasiyatun sama dalam pemilu. Tidak ada dampak ilmu, takwa, demikian juga memiliki ide-ide yang cemerlang dalam pemilu dan ini adalah jalan yang menyimpang diambil dari filsafat demokrasi yang berdiri di atas kesetaraan tanpa membedakan muahilat kelayaan. Allah Ta'ala berfirman, Kul katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka mimma dulu maka ini menunjukkan rusaknya konsep ya, atau gambaran pemilu karena menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Maka alasan ini bisa disanggah dengan dua sanggahan. E, sanggahan yang pertama lama farah tidak ada pilihan min itibar dari e, iktibar mengakui kesamaan di antara manusia dalam suara. Kenapa? Karena nanti ya, tolak ukurnya tidak jelas antara orang berilmu dan tidak yang berilmu. Ini nanti parameternya sulit. Ini parameternya sulit. Ini parameternya ijazah belum tentu juga ada orang yang berilmu yang tidak punya ijazah. Dan untuk jadi sistem di zaman ini semuanya harus ada indikator terukur. Nah, itu zaman ini indikator terukur itu itu untuk kalau mau diterapkan ya sudah misalnya kita terima harus dibedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Gimana indikator terukur yang bisa diterapkan? Nah itu tidak bisa. Li'anna la yumkin karena kita tidak mungkin meletakkan satu kaidah yang tepat ini bahasa lainnya di bahasa praktisnya yaitu parameter terukur fitafrik untuk membedakan manusia dalam masalah nilai suaranya sehingga kita berikan pada sebagian orang suara yang lebih banyak daripada sebagian yang lain disebabkan karena dia ilmu atau karena aroi ya, ide-ide cemerlang. Nah, ini kan tidak terukur ini. Orang punya ide cemerlang dan tidak. Ini susah ini parameternya. Ini. Walau qadarn walau qadarn ala dalika ini, seandainya kita mampu untuk mewujudkan hal tersebut fakai fanukodir. lantas bagaimanakah kita cara untuk mengukur Eh, nukadir untuk mengukur atau pakai kadir. bagaimanakah kita mampu untuk tamyiz membedakan apa yang ada pada manusia amanah kesuci, kebersihan bersih fadilah dan dia adalah uh, orang yang unggul falamanasa maka tidak ada pilihan yang lain minal lucu kecuali memanfaatkan atas sawik ya, prinsip ya, kesetaraan maka di antara eh, problem hal yang teoritis ketika dibawa ke dataran praktis itu adalah eh, bagaimanakah menyiapkan ya, indikator terukur itu kalau mau diterapkan ke dalam di masyarakat luas indikator terukur. <clears throat> Maka banyak di tempat kita ada apa eh, diskusi-diskusi uh, atau kemudian wacana-wacana yang mentok karena permasalahan indikator yang terukur. Indikator yang terukur ukur indikator terukurnya seperti apa akhirnya mentok tidak ketemu ya sudah kembali seperti semula ini, ini misalnya kemudian uh, uh, mbak ini, kita perlu kemudian tidak sembarangan dianggap sebagai ustadz dan dai eh, tidak boleh sembarangan kemudian dianggap sebagai Ustadz da dai, Ustadz dan dai harus ya, orang yang berilmu. Enggak usah kemudian muluk-muluk di tengah masyarakat yang luas. Di dalam kemudian ya, misalnya komunitas ahlu sunnah sendiri. Kemudian ya, jangan sembarangan ada orang yang dianggap sebagai ustadz dan dai ya, harus kemudian dia harus orang yang kompeten. Nah, ini nanti tolak ukur kompetennya bagaimana? Siapa pengujinya? Siapa lembaganya? Pengujinya kompeten atau tidak? Gimana kalau ternyata pengujinya sendiri tidak lulus dengan kompetensi yang disyaratkan? Akhirnya kembali ke awal, ya, kembali ke awal. Kenapa? Karena problem Eh, problem indikator terukur. <clears throat> Kemudian uh, sanggahan yang kedua, anak anak saya ta'alamuna orang masyarakat bisa belajar melalui memarosah, melakukan dan keikutsertaan dan terjemusnya dan jatuhnya mereka dalam kesalahan di awalnya yatimu tadaruku maka itu bisa diperbaiki watasih dan dikoreksi ya. min khilal mulai al musyarakah keikutsertaan wal mumarosa dan melakukan ya. namun sanggahan ini bisa dijawab sebagai berikut ini adalah semata-mata klaim lam yakum ala isbatin yang tidak memiliki bukti. Nah, bal al aslu bahkan asalnya mayoritas manusia umumnya manusia tidak mungkin sampai ya, yasilu sampai pada batas yang yakunu nafihi ala mustawa ahli ra'yi yang mereka itu e, ketika berada dalam batas tersebut mereka berada pada satu level orang yang ahlu ra'i, orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, orang yang memiliki wawasan dan orang yang spesialis dalam satu permasalahan. Dalilnya adalah pemilu modern la La zalat kalau zalat kurang alif ya. Mungkin uh, perlu alif itu. la zalat terus menerus ada meskipun penerapan yang demikian luas dan besar bagi pemilu di banyak negeri. la zalat terus menerus tata asar terpengaruh dengan ta'athuran kabiran pengaruh yang besar dengan di ayat intikhabiyah dengan kampanye pemilu. dekat demikian juga tekanan media massa. Maka ini menunjukkan bahasanya klaim manusia belajar dengan pengalaman adalah semata-mata waham, semata-mata anggapan yang tidak real. Maka ada memberikan sanggahan dengan mengatakan e, semakin hari rakyat semakin cerdas. Ini kalau di bahasa kita al-wajah athani itu ya, semakin hari rakyat itu semakin cerdas bisa e, menentukan siapa e, kemudian yang layak untuk dipilih, partai mana yang layak untuk dipilih. Ya, dengan seiringnya bolak-baliknya pemilu maka rakyat semakin cerdas gitu bahasa cerdas dalam masalah e, politik, semakin melek politik dan semakin cerdas. Maka anggapan bahasanya rakyat itu tambah cerdas dengan bolak-baliknya pemilu. Di sini disampaikan itu adalah omong kosong. Karena realitanya ya, meskipun sudah bolak-balik pemilu, ya orang itu tetap terpengaruh dengan diayah intikhobiyah dengan kampanye yang kemudian membius demikian juga terpengaruh dengan money politik terpengaruh dengan duit demikian juga terpengaruh dengan tekanan media massa tekanan media massa media massa mengarahkan pilihlah si A dengan kemudian berbagai macam propagandanya sehingga klaim masyarakat tambah cerdas itu tidak juga sama saja gitu masyarakatnya tetap ketipu gitu ya. terkecoh dengan duit nah kemudian alasan anti pemilu yang ketujuh adalah pemilu adalah bagian dari sistem jahiliyah demokrasi yang diimpor dari orang kafir maka alasan ini mungkin kita sanggah dengan tiga sanggahan yang pertama, tidak ada larangan istifadah memanfaatkan perkara-perkara yang manfaat yang asalnya dari orang kafir dan banyak dalil menunjukkan hal ini. Maka tentu kalimat ini betul adanya. tidaklah terlarang memanfaatkan hal yang manfaat dari orang kafir. dan ini banyak dalilnya. Nabi kemudian uh, uh, kemudian beliau punya cincin untuk stempel itu juga karena memanfaatkan budaya orang kafir. Ketika disampaikan pada Nabi bahasanya raja-raja kafir itu mereka tidak akan menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Maka Nabi kemudian bikin stempel. Demikian juga Nabi memanfaatkan cara perang Persi saat perang Khandaq eh, atas usulan Eh, sahabat Salman Al-Farisi. Maka Nabi eh, eh, memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat yang itu berasal dari orang kafir. <clears throat> Kemudian sanggahan yang kedua, la talazuma tidak ada hubungan erat antara demokrasi dengan pemilu. Demokrasi adalah sistem yang berdiri pada prinsip siadati sya'ab. Berkuasanya rakyat. Kekuasaan siadah itu milik rakyat. Walaysa wa'an nizam dan eh, demokrasi bukanlah sistem yang yakhtaru fihi asy'ab di mana rakyat itu memilih penguasanya maka mungkin saja yustafadu diambil faedah dari pemilu tanpa harus mengikuti demokrasinya. Ini sebagaimana kemarin kita contohkan di Arab Saudi mengambil istifadah dari pemilu dalam masalah pemilu majelis baladiyah tanpa kemudian mereka mengambil demokrasinya. Mereka cuma mengambil pemilunya di bab majelis baladiyah tanpa mengambil demokrasinya. Maka ini menunjukkan real bahasanya tidak identik. Bisa saja ada pemilu tanpa ada demokrasi. Di Arab Saudi tidak ada demokrasi. Namun ada pemilu. Ini, maka pemilu dengan demokrasi bukanlah ini, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bisa dipisah. Bisa dipisah. Ya, kemudian uh, eh, sangat yang keempat uh, adanya ikatan antara pemilu di, di, dengan demokrasi pada sistem-sistem demokrasi kontemporer tidaklah terjadi kecuali di zaman ini. Walamnya yakul an intikhab mulaziman. Nah, dan tidaklah pemilu itu satu hal yang melekat erat pada sistem demokrasi al-qadimah masa silam. Karena demokrasi masa silam, demokrasinya Yunani, itu mengambil prinsip demokrasi langsung. Ini demokrasi langsung tanpa tanpa perwakilan. Maka jika demokrasi itu tidaklah satu hal yang melekat erat pada intikhab, pada pemilu kotujat terkadang dijumpai demokrasi tanpa pemilu contohnya demokrasi Yunani demokrasi langsung demikian juga dijumpai pemilu tanpa demokrasi contohnya Arab Saudi ada pemilu majelis baladiyah namun tidak ada demokrasi Fali Allah yakuna al maka pemilu itu tidaklah melekat erat demokrasi adalah mimba bil aula lebih-lebih lagi. Demokrasi tidak mesti pemilu, maka lebih-lebih lagi pemilu tidak mesti demokrasi. Dan bisa kita katakan ini di antara alasan paling kuat ya, bagi orang yang anti pemilu. Alasan yang paling pokoknya adalah ini. Mengidentikan pemilu berarti pro demokrasi. Pemilu berarti pro dan setuju dengan demokrasi. Dan demokrasi adalah uh, adalah kekufuran karena hukum milik rakyat. Kekuasaan milik rakyat, halal haram milik rakyat. Maka di disangka dengan sangkahan yang cukup bagus, tidak itu satu hal yang tidak identik. Ya, maka uh, oleh karena itu maka di awal disampaikan bahasa pembahasan tentang pemilu ini adalah ya, hukmun fikhi hukum fikih. Lain halnya dengan bab demokrasi, demokrasi uh, jadi masuknya pembahasannya pembahasan akidah. Kemudian uh, alasan yang kedelapan pendapat yang membolehkan pemilu berkonsekuensi menuduh syariat itu tidak sempurna wal ajis dan tidak mampu memperbaiki kehidupan manusia maka alasan ini kita bisa disanggah dengan mungkin disanggah bi ana dalil bahasa dalil ini tidaklah menjelaskan bagaimanakah membolehkan pemilu berarti menuduh syariat tidak sempurna Walala al murada boleh jadi yang dimaksudkan bahasanya anal kaula bahasanya pendapat yang mengatakan pemilu mengandung masalah dan manfaat padahal syariat lam yakti biasa syariat tidak mengajarkan pemilu maka itu fihi berarti menuduh syariat tidak sempurna. if karena bagaimanakah syariat membiarkan membiarkan tidak menjelaskan masalah ini Padahal dalam masalah ini yaitu pemilu terdapat masalah dan manfaat. Maka jika itu maksudnya mungkin kita jawab sebagai berikut. Anak taslim seandainya kita terima bahasanya syariat tidak mengajarkan semisal pemilu. Maka kita katakan bahasanya il intikhobat pemilu itu berkenaan dengan masalah memanage masyarakat luas Wabima dengan melakukan hal yang mewujudkan kemaslahatan mereka. Wamislu dan hal semacam ini masalah manajemen memanage banyak orang semacam ini itu bisa dipahami oleh manusia dan manusia yatawassaluna sampai kepada linaf'i ini manfaat ataukah bahaya itu semua tergantung zaman dan tempat. Maka syariat membiarkan dan tidak menjelaskan masalah pemilu dalil sempurnanya syariat. Karena berarti dalam syariat itu terdapat kelapangan dan kemudahan bagi kaum muslimin. Wa ma'adhalika di samping itu ini adalah perkara mubah yang tidaklah mungkin kita katakan bahasa syariat tidak boleh tidak harus menjelaskan semua manfaat hal-hal yang mubah. Ya, maka apakah bagaimanakah sistem yang terbaik? Ya, sistem yang terbaik berkenaan dengan siasatun nas, memanage manusia maka itu tidak harus dijelaskan secara syariat secara detail. Bahkan syariat cukup dengan tidak menjelaskannya. Itu sebagai kesempurnaan syariat, artinya silahkan. Gimanakah sistem kesehatan masyarakat yang bagus? kemudian orang kemudian dinilai kemudian oh perlu ada puskesmas sebelum puskesmas ada posyandu terus kemudian naik naik dan seterusnya maka sistem kesehatan masyarakat semacam ini nah, maka tidak perlu syariat menjelaskannya Nih, namun hal-hal semacam ini ditangkap oleh manusia dengan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya. Dan itu menunjukkan sempurnanya syariat karena membiarkan hal ini kembali kepada eh, kepada manusia dan tidak menjelaskannya secara detail yang ternyata ketika dijelaskan secara detail ternyata boleh jadi tidak bisa diterapkan di satu zaman dan baru bisa diterapkan di zaman yang lain. Nah, maka kemudian alasan yang kesembilan untuk orang yang anti pemilu bahasanya pemilu itu intinya adalah mayoritas manusia dan mayoritas masyarakat mereka itu kondisinya di bawah level yang diharapkan sehingga sangat mungkin mempengaruhi publik para pemilih dengan cara kekerabatan, dengan cara persahabatan, dengan cara empati, dengan duit dan yang lain. Karena intinya adalah dapat suara yang terbanyak dan level orang bertingkat-tingkat atau secara umum tidak sebagaimana yang diharapkan, bukan masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu maka pemilihannya tidak objektif, namun faktor pertemanan, faktor kekerabatan, demikian juga faktor money politik. Alasan yang ke sepuluh tujuan dari kekuasaan adalah sampai kepada al akfa orang yang kapabel, orang yang layak. Dan tidaklah mungkin terwujud hal itu menemukan orang yang kapabel dan orang yang layak melalui al intikhobat melalui pemilu yang dicalonkan dalam pemilu ini albar orang yang baik dan orang yang bejat maka mungkin kita sanggah alasan ini dengan dua alasan alasan yang pertama tidaklah tepat mengatakan secara general bahasanya pemilu tidak mungkin mengantarkan orang untuk menemukan orang yang kapabel bahkan mungkin untuk bisa sampai ketemu pada orang yang kapabel itu tubiqat jika pemilu itu diterapkan dengan penerapan yang benar. Nih, kemudian yang kedua bahasanya al-aslah orang yang layak untuk diberi jabatan bukanlah laisa bukanlah dia orang yang salihan soleh pada dirinya saja dengan dia rajin ke masjid dan seterusnya bal minal i'tibarat al-muhimma fil wilayah bakal diantara tolak ukur yang penting fil wilayah dalam masalah kekuasaan adalah kopulinas diterima oleh masyarakat luas supaya tidak ada gejolak sosial wal inkadihim lahu dan mau tunduknya masyarakat luas kepadanya ya, oleh karena itu maka Umar ketika kemudian uh, masyarakat Kufah protes dengan gubernurnya. Ini protes dengan gubernurnya yang ketika itu saat bin Abi Waqqas. Dan itu uh, mereka bikin kemudian mereka protes maka di, dengan eh, gubernurnya maka tindakan Umar ya dicopot, tidak dipaksakan. Nah, kenapa? Karena di antara tolak ukur penting orang itu layak jadi pemegang kekuasaan, jadi pimpinan adalah bawahannya menerimanya, minimal tidak mempermasalahkannya. Kalau bawahannya itu kemudian meributkannya, maka nggak kondusif. Jika kondisinya tidak kondusif, maka tidak akan jalan. Maka tidak akan jalan. Ya, maka tentu ini kalimat yang benar. Bahasa ini antara hal yang jadi tolak ukur untuk uh, untuk jadi pemimpin adalah orang itu diterima oleh anak buahnya, didukung oleh anak buahnya, minimal tidak dipermasalahkan oleh orang bawahannya. Ketua panitia ya, nggak usah muluk-muluk ya, yang ngatur banyak orang, cuma ngatur tim kecil saja ketua panitia. Siapa yang layak jadi ketua panitia? yang dapat dukungan dari eh, anggotanya yang kemudian minimal tidak dipermasalahkan oleh anggotanya. Kalau mereka semua pada protes atau mayoritasnya pada protes dan dipaksakan tetap dia ketua panitianya, maka nanti ini yang dibawa pada mogok. Kalau yang terjadi tidak jalan. Ya, maka betul itibarat al-muhimmah fil wilayah ya, di antara yang telah ukur penting dalam masalah uh, orang yang uh, man, uh, pemegang kekuasaan adalah qabulun nas. Orang itu menerima. Demikian juga kalimat sebelumnya adalah kalimat yang betul adanya. Bahasanya yang layak dalam al-wilayah itu bukanlah orang yang semata-mata dia orang yang saleh. Semata-mata dia orang yang saleh pada dirinya. Kalau dia tidak punya kemampuan, kemampuan leadership, maka tidak layak jadi pemimpin. Oleh karena itu, siapa yang meragukan kesalehan individu Abu Dhar? Ya, tentu tidak ada yang meragukannya. Beliau adalah pribadi yang saleh. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dhar tentang masalah kekuasaan. Ya, ya, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Dhar, Abu Dhar, Aku menginginkan untukmu apa yang aku inginkan untuk diriku. Hmm. Maka kemudian Nabi mengatakan, innaka dhaifun. Engkau itu adalah orang yang lemah dalam mengurusi banyak orang. Mengurusi dirimu sendiri engkau pintar. Ya. Tapi kalau mengurusi banyak orang, tidak pintar engkau. Kamu tidak pintar, tidak layak, tidak kapabel. Innaka dhaifun. Engkau lemah. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kamu jangan mimpin dua orang. Eh, mimpin dua orang saja tidak boleh. Ah, Abu Dha tidak boleh mimpin dua orang. <clears throat> Eh, karena beliau salah untuk dirinya, namun tidak layak untuk jadi pimpinan. Maka untuk jadi pimpinan itu telah ukurnya bukan hanya kelayaan. Pimpinan lembaga pendidikan itu tidak hanya oh dia lulusan Madinah gitu. Lulusan Madinah namun dia tidak punya uh, leadership untuk mimpin bawahnya. Tidak bisa. Dia tidak punya kemampuan manajerial yang bagus. Ya. Dia ahli fikih lulusan Madinah, nah, ahli fikih. Nah, kalau masalah kemudian fatwa macam-macam beliau orangnya, namun kalau memanage orang mudir pondok, ya, pengasuh pesantren itu yang diurus bukan hanya fatwa. Ya. Ini apa hukumnya? Urusannya banyak. Ada dengan pihak pemerintahan, ada dengan masyarakat untuk ke dalam dan seterusnya. Ya, maka uh, eh, yang namanya al-aslah dalam wilayah, al-aslah dalam masalah kekuasaan, eh, semacam kemudian kepala sekolah, kemudian pengasuh pesantren apalagi yang lebih luas itu tidak hanya saleh finapsihi namun dia juga harus punya kemampuan leadership kemampuan untuk memimpin kemampuan manajerial nah itu alasan-alasan yang dibawakan oleh penulis buku ini baik dari yang pro ataupun yang kontra Ya, kemudian atarjih pendapat yang dipilih oleh penulis ya dia yatarjahu li yang rojih menurutku ya, ya, ya, yang belum tentu kemudian rojih menurut yang lain ya. karena rojih itu satu hal yang uh, kemudian relatif rojih indaman ya rojih menurut siapa ya tidak harus kemudian sepakat dengan beliau ya, cuma bisa kita pertimbangkan ketika beliau bawa membawakan alasan-alasannya. Yang rajih menurutku dari dua pendapatnya adalah pendapat yang membolehkan pemilu kontemporer dan bahasanya di antara, di antara model yang mubah dari model-model pengangkatan kekuasaan. Dan aku dukung pendapatku dalam tarjih ini dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, syariat tidak menentukan metode tertentu supaya seorang imam itu menjadi imam seorang kepala negara itu jadi kepala negara namanya jadi tolak ukur adalah ridho manusia maka metode apapun yang manusia ridho maka itu adalah satu hal yang boleh selama tidak menyelisih hukum syar'i dan siapa yang merenungkan fi til khulafa ar-rasyidin pengangkatan khulafa ar-rasyidin dia akan jumpai bahasanya setiap khalifah itu tawalla menjabat dengan metode yang berbeda dengan khalifah yang lain. Maka Abu Bakar itu tawallaha menjabat sebagai kepala negara dengan metode pemilihan orang-orang yang hadir di Sakifah. Thumma setelah itu bayat ya, masyarakat Madinah untuknya. Sedangkan Umar itu menjabat sebagai khalifah bil istikhlaf karena pengangkatan dan penunjukan Abu Bakar. Sedangkan Utsman itu menjabat sebagai khalifah melalui tim formato bahasa kita. Umar membentuk enam tim formato. Ya, maka melalui majelis khusus yang lisura untuk bermusyawarah yang yadumu memuat enam orang yang layak bermusyawarah. Yang enam orang tersebut telah ditentukan sendiri oleh Umar radallahu anhu. Maka diangkat melalui tim formatur. Yang tim formatur untuk berembuk siapa yang layak jadi ketuanya atau siapa yang layak jadi uh, kepala negara. Kemudian sedangkan Ali itu menjabat sebagai khalifah karena bayat ini eh, bayat dari mayoritas manusia untuknya mayoritas tidak semua karena penduduk Syam tidak mau berbaikat kepada Ali maka Ali itu jadi khalifah yang sah dengan pendapat mayoritas sedangkan kemudian Muawiyah itu menjabat sebagai kepala negara bisulhi karena damai setelah Al Hasan itu tanazala mengalah bil khilafah lau dengan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Maka anda lihat fatal maka anda lihat bahasanya anda dihadapkan pada lima metode. Masing-masing metode berbeda dengan yang semisal. Dan tidak diketahui bahasanya satu sahabat mengingkari satupun dari metode-metode ini. Fatahassalah maka bisa kemudian disimpulkan min khilalihi dari hal ini sepakat para sahabat bolehnya semua metode yang mengantarkan kepada al-wilayah kekuasaan dan inti intikhobat adalah di antara jalan yang mengantarkan kepada kekuasaan maka hukum asal ya, tanpa kemudian e, menimbang faktor-faktor yang lain adalah pendapat bolehnya alasan yang kedua bayat Ali radhiallahu anhu Beliau menjabat sebagai kepala negara tegak di atas prinsip bayat mayoritas orang dan mayoritas eh, mayoritas orang mubasarotan secara langsung. Syarokafihi terlibat dalam bayat ini manusia dalam hal ini penduduk Madinah. Karena Ali bayat di Madinah. Ketika sejumlah orang mendatanginya dan mau membayatnya Maka Ali mengatakan saya tidak mau saya mau ke masjid, saya mau lihat. Kalau orang kemudian e, mereka mereka semua membayatku maka aku mau. Maka dibayat oleh manusia secara umum masyarakat Madinah dan ahlul halil wal aqdi jami'an semuanya. Itu karena pada awalnya e, karena beliau menolak menerima bayat kecuali di masjid ala niatan secara terang-terangan wa minan nasi dan dari semua orang maka tatkala koma'an nasu semua orang penduduk Madinah yang laki-laki itu berdiri dan di tengah-tengah mereka ada orang yang layak untuk jadi alu alul wal akdi karena mereka cendekiawan dan ada juga yang bukan cendekiawan ikhtaruhu ketika mereka semua memilih Ali sabatat bayatuhu maka sahlah Ali sebagai khalifah sebagai kepala negara maka bisa disimpulkan dengan hal ini bahasanya bayat Ali tidaklah terwujud kecuali setelah pemilihan mayoritas manusia yaitu mayoritas warga ibu kota walau anau lam yakhtaruhu seandainya mereka tidak memilih Ali tentu tidak akan terjadi bayat Ali maka apa yang terjadi pada Ali ya, wahadal asas dan asas ini dekat dengan asas al-intikhab pemilihan al-qaim yang tegak di atas prinsip iktibar kulis mempertimbangkan setiap orang meskipun dia bukan ahlul ahli wal akdi karena yang memilih Ali ya, ada yang ahlul ahli wal akdi ada cendekiawan ulama dan ada yang tidak dan semua itu semua orang yang laki-laki. Maka jika ada yang menyanggah, maka pemilihan Ali tidak ada kecuali cuma membayar satu orang. Tidak ada dalam dalam kisahnya Ali memilih di antara beberapa orang yang sebagaimana yang ada pada pemilu kontemporer maka itu beda yeah. maka jawabannya akan kita baca di pertemuan yang akan datang demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika